angka Allah Subhanahu wa taala alaman lama kepada orang yang mengaku aku kepada orang yang berpendapat Anahu bahwa sesungguhnya Allah Anahu bahwa Lam yakhluqil khalaqa tidaklah menciptakan makhluk. Lihoyatin untuk suatu tujuan. Walau lihikmatin dan tanpa Dan tanpa Allah membantah pendapat orang bahwa Allah menciptakan manusia itu tidak ada tujuannya dan tidak ada manfaatnya. Dengan ilmunya, karena Allah itu maha alim, dengan kebijaksanaannya karena Allah itu maha hakim. Harus nah, diyakini. Contoh yang aktual. Yang paling paham tentang berapa sesungguhnya jumlah penduduk bumi yang pasti. Menurut perhitungan Allah, itu hanya Bumi yang terdiri dari benua Afrika, Eropa, Asia, Australia, Amerika, Antartika, Kutub Utara, Kutub Selatan. Itu sebetulnya idealnya tepatnya harus dihuni oleh berapa miliar penduduk. Itu Allah yang mengatakan. Kalau bumi itu sudah pacar, misalnya kita Allah tidak akan mungkin menciptakan makhluk. Seribu, sejuta, pesta perkawinan itu tidak ada seorang pun yang melahirkan. Bumi ini cukup. Itulah kata sampai. Bertanya Wah, no. Masuk Allah kalah ini. internet di Solo Jogja. Internet di Solo Jogja nah, itu kalau kalau uang itu ya. Bengkak itu bengkak. Karena ini sakit pernah kemudian sekarang diramekan buang Laki-laki perempuan sama saja. Bumi Indonesia sudah tidak bisa menampung penghuni baru. Orang sudah berbicara dengan apa Tetapi kalau masalah keluarga berencana itu kata-matanya akidah, kata-matanya akidah tidak bertanya kepada rupiah masih mempunyai atau nah, mungkin dari operasi kita jual operasi kita masih ya bukan lagi iya masih tapi kita bapak itu juga kembali muayyer Enggak, kamu juga ya, Allah

Ya, kalau faktor yang mendorong orang untuk berkata itu masalah ekonomi apalagi diperintah oleh yang namanya pemerintah sadar tidak sadar tidak mengatakan tidak sadar tidak berarti yang bersangkutan itu mempunyai ilmu untuk menciptakan makhluk yang namanya manusia tinggal di atas. Kamu gimana? Mungkin kamu tahu bisa ya, gitu kan, manusia terus. Terus berkata gimana? Goblok. Ini kalau Indonesia itu tak bisa. Singapura itu tak bunderan. Betul Singapura kan bunderan. Kalau Indonesia itu tak bisa, Meja itu tak bisa itu mesti ketahanan penduduk. Singapura itu mulia orang, dua anak, tak oke-oke. Mesti yang harus saya di sana. Tidak ada sahabat sakti langsung ya. Di kota, enggak apa salah. Apalagi hutan, apalagi gunung salah. Amerika malah suatu ketika Indonesia itu mengimpor beras ke Singapura. Ya, ya yang ditunggu dengan kita bisa. Tetapi Allah ingin menciptakan kayak ini. Kalau ingin menggulak dari suasana, Singapura tergulak dari Sulawesi Selatan, banyak sekali. Wakilnya Indonesia suatu ketika kekurangan, bingung Singapura namanya. Mana keberhasilan itu mana kemudian? Nah, orang Kamu, ya, mana kamu? Kali nih. saat punya suratan Allah sudah turun. Kalau anna ahlal kuro amanu wa ta'awu. Walau anna ahlal kuro amanu wa ta'awu. Lapatahna alaihim barokatin minas sama wal ardi walakin kerja Ayo, kata. Ayo. Kalau kiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, termasuk Indonesia, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Disebabkan perbuatan. Kami dalam berpakan bukan percaya. Percaya kepada Tuhan dengan Maha Esa itu Kami tidak berdosa. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa itu tidak punya hak untuk tinggal di bumi pertiwi. Tinggal ke planet Soviet. Kalau saya anak ini, bukannya kita juga tidak percaya kepada dokter. Morok, dokter, tidak bilang, ya, ini makhluk, kecuali dokter, ya. <laughs> Sama kubur. General sehat, makhluk itu satu jam, dua jam, pulang, Ini contoh dari saya kita benar juga salah. Angan itu. Sikap orang kepada Allah itu seperti kepada dokter. Bukan dokter, itu sama, kontu, kontak masuk. Mau kau itu, ya. Ah, boleh ternyata itu belum terungkap di luar kita. Siapa yang tidak percaya Allah itu maha kuasa, maha tunggal, maha besar, maha tahu, maha bijak, maha Semuanya yakin, semuanya percaya. Tapi ketika diperintah untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, marah. 115. Apa hadisum anna makolat nakum apa tahu wa annakum ilai la jamun? Gimana itu? Apakah kamu eh. Oh, belum ketemu muda, muda, muda hibi ya. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan? Apa kamu mengira aku ciptaan kamu itu main-main? Kayak ngasih kandrek. Belum belum bilang. Ada orang yang sudah orang itu jago banyak. Semuanya dengan keseluruhan Allah yang maha tahu dan maha Ayah tabu insanu ayyut roka juga. 75 ayatnya 36 apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa bertanggung jawab? Apakah manusia mengira ya lagi? Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa bertanggung jawab? Biarkan saja. Setiap perilaku perbuatan, ucapan, isi hatinya, Wa walak khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Surat 44. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Surat al dan kami bisa menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami bisa menciptakan keduanya melainkan dengan hak, dengan hak gitu. Kami mencipta, kami tidaklah kami menciptakan keduanya langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya ilah kecuali dengan hati. Dan kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak dengan hak betul. Walau aku yang dimaksud dengan hak di sini. Wal hukmu wal ghayatul mahmudatu wal hukmu wal ghayatul mahmudatu alati li ajriha kuli kodalika kullu Allah tidaklah menciptakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali bil hak. Maksudnya al-haq yaitu al hukum dengan suatu keputusan. Kalau kita bisa memutuskan sesuatu secara berusaha itu, secara gabah secara emosional. Keliru. <coughs> Bahkan yang takut diminta untuk meninjau kembali keputusannya tentang hubungan seorang anak dinas dengan bapaknya yang oleh para ulama Indonesia dikatakan anak zina itu tidak ada hubungannya dengan apa adanya hubungan dengan MK memutuskan ada MK oleh MUI dikatakan apa yang telah diputuskan itu salah padahal kan namanya juga manusia tapi Allah memutuskan sesuatu mesti benar. Mesti. Tapi karena dan Wal mahmudatu keputusan Allah menciptakan sesuatu itu dengan suatu keputusan yang pas dan tujuan yang tertentu. ala pilih adria yang karena yang karena diciptakannya makhluk antara langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya alati yang li adriha untuk kepentingannya untuk dari yang diciptakan itu tidak ada sesuatu tidak ada dua amma ulikati rasul nilai-nilai hikmah dan tujuan diciptakan sesuatu itu di tempat itu satu ya. Empat belas poin. Nah, Wahwa amba'un kafirah. minha minha ayyuk rofallahu ayyuk rofallahu bi ini wa sifatihi wa af'alihi wa ayati di antara hikmah diciptakannya makhluk ketiga dari air laut gunung hutan sawah lada padang pasir agar dikenal siapa itu Allah. Ayo Allah agar kenal siapa di asma ini Inna ada di siapa? Allah. Dengan mengenal apa? Mengenal asma'nya. al Husna. Wa sifatihi dan sifat-sifatnya. Wa af'alihi dan perbuatan-perbuatannya wa ayatihi dan ayat-ayatnya. Yang pertama, seorang mengenal siapa Allah dengan cara mengenal asmaknya, Kata tahu di asma lah, sifat-sifatnya, perbuatannya, dan ayat-ayatnya. Ya tentu saja berkali-kali saya terangkan ayat itu ada dua yang tercantum di dalam Al-Quran dan yang terbentang di alam raya seisinya. Itu ayat apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa laili nahari الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم baru kemudian wajah karena fi khalqis samawati wal ardi hasilnya Rabbana ma khalaqta kalau bukan ayat seratus sembilan mencegah Jualan kita mungkin 15 detik atau ditenangkan dulu pikirannya, kembalikan dulu kesadarannya baru kemudian Nah kalau orang Islam itu mulai alhamdulillah ibadahnya kata-kata kita itu, mengembalikan kesadarannya dengan membaca ayat 190 sampai ayat 200. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan sini berkatinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang berakal yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Ya Allah kami, ia dalam engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Barang suci engkau, maka peliharalah kami dan dari siksa neraka. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, dan perbedaan antara malam dan siang merupakan ajaran bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Ulul atau siapa mereka? Aladina yakun Allah orang yang senantiasa ingat kepada Allah kiaman di waktu dia beraktivitas. Karena Rasulullah yaqul hati kulli ahyani. Rasulullah senantiasa mengingat Allah di setiap saat. Di zaman, di waktu berdiri, dalam aktivitas Dalam aktivitas Saya pernah membaca tulisannya Menteri BUMN

Mencerna dari alaman juga. Tidak bisa. Bisa Mas Berwale? Bisa nggak? saya PP. Orang nanggungan, jangan ngelamunnya kan sebanyak. Ngelamunnya jangan sangat banyak. Ya, itu saja. ya. Nanti saya akan Lalu dia membaca kita. Alangkah maha pandainya zat yang menciptakan rusak. Orang kadang-kadang, kadang-kadang baca Al-Quran, apa yang saya baca usul aku jumlah. Saya itu. Yang tiyaku waktu udah dari olah kan Allah Allah Allah Allah Allah atau zikir lepas dan diadakan untuk meminimal kalau bisa melakukan la ilaha illallah wa wa huwa ala khair beraktivitas senantiasa ingat kepada Allah setidak-tidaknya ya di hari ada orang nabrak mesti jual becak itu tidak terus pembelaannya. Waktu Wakoban satu juga. Wah, dulu di waktu mereka. Ini mah ya akan tiga bisnis contoh. rumah ayat. Wah, amus bisnis contoh. rumah amus dua ayat. Baru setelah yakunu mawdohatia mau waktu kau wa ala sumuhi. Senantiasa ingat kepada Allah di waktu berdiri duduk dalam semua aktivitasnya. Tapi berbaik itu ingat kepada Allah selanjutnya. Wajah tamak kamu memikirkan fi khalqis samawati ardi di dalam penciptaan langit dan kita mau jaga karena itu ya turun Allah ya mau wa ala pilih itu mudaratannya menu pokoknya itu Selanjutnya layak katakan memikirkan kesalahan Allah di Kalau kamu betul-betul memikirkan pemikiran kamu tentang kesalahan Allah di langit dan di bumi itu dengan ya kurun Allah qiyamah wa qudan wa ala junubihim. Wa wahai wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Hasilnya pun yang ini kalau saya boleh ulama yang paling dari ayat-ayat itu saya cukup orang-orang salah itu katakan toh teroris internasional. Buku beliau yang terkenal di Bilalil Quran. Orang-orang baru mengatakan itu bukan di Bilalil Quran, di Bilalil Quran di bawah naungan Al-Quran. Orang-orang salah mengatakan di Dolalil Quran di bawah kesesatan Al-Quran di zaman mula sesuai yang menurut omongan. Karena untuk Islam di dunia yang satu itu Indonesia nomor satu tadi pagi saya katakan untuk Islam nomor dua itu aku bakar. Oh, si Aul ada masalah Ahmadiyah, ada masalah Ya kita senang dengan apa kata kurangnya. Ya saya pun mungkin juga ada yang tidak saya senangi. Menawarnya juga manusia kan. Di dalam dok itu anggetnya gitu kan. Saya baca ada begini masalah-masalah yang begitu ulama ulama ulama kontemporer ya, ulama ulama hari ini yang paling saya anggap bisa Inna tahap kurofi khalqillahi wa tadab buro fi kitabil kaulil maktuhi memikirkan cipta Allah, ciptaan Allah dan mentadaburi kata-kata ini sahabat mentadabur alam memikirkan ciptaan Allah dan mentadaburi ayat-ayat Allah yang terbentang di alam raya Wa ibadatullahi Nesol manggil ibadah merupakan suatu ibadah yang lahir dari lubuk bali yang paling dalam. Kita harus melihat langit, ada bintang yang berbeda, ada bintang yang pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kita harus melihat semua beriring-iringan, melihat proses dari ular terus jadi hitung itu hitung kuku baru terus nyanyi kuku kuku tak sesungguhnya memikirkan ciptaan Allah dan mencatat buri alam raya merupakan suatu ibadah murni yang lahir dari lubuk sanubari yang ada. Sementara mengingat Allah, yakunun Allah yang Allah wujud. Mengingat Allah. Sebaik-baik waktu-waktu untuk mengingat Allah. Kalau waktu-waktu dizikri. Wahai dizikri tilawat Al-Quran. Sebaik-baik zikir membaca Al-Quran. Sebaik-baik membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran di waktu sholat. Wajikullah. Nisawin merupakan zikir murni yang lahir dari tubuh. hati Kalau kedua-duanya dipadukan, kalau kedua-duanya dipadukan, lalu tanpalah hadirin ulum bidik trikhalin bumi alam, kemudian membaca Al-Quran dan ngangen-ngangen tak maknanya Lata awwalat min kauliha ila ibadatil khaliki hadal. Maka dengan cepat hati akan terbawa sadar kepada kebesaran Allah dan akan mengikhlaskan persembahannya, peribadatannya hanya kepada Tuhan mengingat Allah di waktu beraktivitas, di waktu duduk, di waktu tidur. Kemudian dia sibuk dengan berasa, dengan memikirkan dirinya. Kemarin saya sebutkan ada ada Syekh Tantawi jauh hari membuka ayat tentang nyamuk, membuka ayat tentang lalat. Kalau kedua-duanya ketemu, adanya Rabbana kolak tahanan sayangnya kata beliau jalan hati akan tersentuh mendekatkan diri kepada Allah walau tak maklumnya walau tak maklum saja hidup pun akan menjadi jihad umum dengan ilmu walakinnal tidak ilma tidak tapi kalau kamu sadar diri alam itu hanya semata-mata karena materinya. Karena materinya ada apa? Balik rahasia gerhana matahari palsu. Ada segala apa? Di balik gerhana matahari bulan gelap sumber di tengah. Apa gunanya Allah menciptakan makhluk kalau tujuannya hanya untuk mempelajari materinya dan terlebih dalam rangka mencari nilai hasilnya cuma dunia ya Fakuma bainal kauni wa kholihi men Yang termokoh Dua-duanya ya yang menerima Allah yang Allah kepada Allah kemudian memikirkan alam itu juga Allah kalau untuk terkumpul tapi kalau dipotong dipotong itu yo yo yo yo Allah atau tidak mengikut Allah, tujuannya hanya nah, memikirkan alam terisinya untuk diambil manfaatnya tanpa mengkaitkannya. Itu ada namanya Fir'aun. Namanya Fir'aun. 40. Ayat 36 dan 37. Wa qala fir'aun ya hamanu amanu syukmiri sar'an la'arri ahlul asbab asbab samawati fa'abtal ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadibah Dan berkatalah Fir'aun, Hai Haman, buatkanlah bagi sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu. Yaitu pintu-pintu langit supaya aku dapat melihat ilah muka. Dan sesungguhnya aku menganggapnya seorang pendusta. Gitu ya. Haman, Buatkan saya. Haman, buatkan saya bangunan yang tinggi. Dengan bangunan yang tinggi tadi, saya akan melihat apakah Tuhannya Musa yang dia gembor-gemborkan kepada penduduk Mesir itu ada. Musa akhirnya kalau itu saya yakin saya akan, tidak akan menemukan apa yang dikatakan Musa. Saya tidak akan menemukan kebenaran yang dikatakan tujuannya untuk bangunan tinggi hanya ingin untuk mengatakan bahwa di dalam yang dibawa Nabi Musa itu risalah yang tidak bahwa Nabi Musa itu dusta dan yang diucapkan itu salah yang benar anak waktu umur Gimana apa kamu? Bakari Ya, pusing ya, udah mau anak keturunannya Nabi Allah namanya Zulkarnain. Itu orang yang pertama kali mengelilingi orbit orang Rusia. Wuh, bebek di dunia Afrika bebeknya ada kalah. Tahun 62, Soalnya hukum sama sekali tidak saya lihat di sana ada Tuhan. ngomongnya di Di Antara antara mimpi takut cok. Sekitar itu dengan dengan bungkar masih masih sangat takut dengan jadi jadi kita kusuk itu dari Jakarta turun bandara Haji Sumarno, bandara Haji Sumarno dari Tolong Aku itu berapa tahun itu. anak SD itu nyekel bendera merah itu paling paling.